Allah Azza wa Jalla berfirman, ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير Tidakkah kalian melihat bahwa Allah Jalla wa'ala telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan di bumi dan menyempurnakan atas kalian nikmatnya kenikmatan yang zahir dan nikmat yang batin nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita ada yang kita ketahui dan ada pula yang kita tidak menyadari bahawa itu nikmat di antara nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala bahwa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya ada tiga macam. Ada kenikmatan yang Allah Azza wa limpahkan kepada seorang hamba yang dia menyadari bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mensyukuri nikmat tersebut dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Nikmat yang kedua, nikmatun muntazarah. Yarjuha. Kenikmatan yang dia nantikan. Yang dia mengharapkannya. Dan yang ketiga adalah kenikmatan yang dia tidak menyadari bahwa itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengetahui bahwa itu nikmat. Padahal itu bagian dari limpahan rahmat dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Lalu beliau menyebutkan sebuah kisah di zaman Harun al-Rashid rahimahullah taala ketika ada seorang Arabi datang kepada Harun al rashid lalu kemudian Arab ini mengatakan kepada Harun al rashid Ya Amirul Mukminin ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها وأنت تعرفها بإدامة شكرها وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته وعرفك الله عز وجل النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها كتعربني dia mendoakan Harun Ar-Rasyid rahimahullah taala wahai Amirul Mukminin semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ketetapan nikmat kepadamu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu dan engkau menyadari bahwa itu nikmat dengan senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kedua dan semoga Allah Azza wa Jalla mewujudkan untukmu kenikmatan yang kau harapkan yang Allah berikan kepadamu dengan senantiasa berhusnudzan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya Lalu doa yang ketiga yang disebutkan oleh Arabi tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepadamu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dalam keadaan engkau tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau bersyukur atas kenikmatan tersebut mendengarkan doa yang disebutkan oleh Arabi ini kata Harun al rashid rahimahullah ma ahsana taqsimah alangkah baiknya pembagian yang disebutkan oleh Arabi membagi kenikmatan itu menjadi tiga bahagian kenikmatan yang kita mengetahui bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang kedua yang kita nantikan kita belum meraihnya. Namun kita mengharapkan nikmatul jannah. Nikmat meraih kebahagiaan yang kekal. Hidup di akhirah. Dan yang ketiga adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba namun dia tidak menyadari bahwa itu bagian dari nikmat Allah tabaraka taala oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita dari kenikmatan, wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Siapa yang senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan sekecil apapun dan pada hakikatnya tidak ada nikmat yang kecil yang Allah berikan kepada kita semua adalah merupakan nikmat yang besar nikmat yang sangat agung namun sekecil apapun yang Allah berikan wajib bagi kita untuk mensyukurinya ialah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman la in syakartum la azidannakum ولئن kafartum inna azabi lasyadid apabila kalian mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian aku akan semakin menambah kenikmatan itu kepada kalian namun jika kalian kufur kalian ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan maka ketahuilah sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan sanad yang hasan dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda man lam yashkur al qalil lam yashkur al kathir wa man lam yashkur an nas lam yashkurillah azza wa jalla wa tahadduth bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wal jama'atu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit maka dia tidak akan bersyukur atas nikmat yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Siapa yang tidak mensyukuri sedikit dari nikmat Allah, maka dia tidak akan mensyukuri nikmat yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara menyampaikan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari rasa syukur menyampaikannya mengucapkannya Allah azza wajalla berfirman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits adapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu sampaikan beritakan dan meninggalkan untuk memperbincangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk kekufuran. Yang dimaksud membicarakan, membincangkan yaitu merasakan di dalam hati seseorang bahwa nikmat Allah begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lalu diungkapkan dengan lisan dengan memuji Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan saya ini dan itu dari berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rasulullah alaihi salatu wasalam senantiasa mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Tatkala beliau mendapatkan nikmat, beliau memuji Allah azza wa jalla. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ketika beliau mendapatkan cobaan, beliau juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Maka ayyuhal ikhwatu billah, wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita maka kita berusaha untuk semakin menambah pula ketakwaan kita kepada Allah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala hadapi segala apa yang kita raih dari berbagai macam kenikmatan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa manusia ini hendaknya melakukan tiga hal ketika menghadapi tiga perkara. Yang pertama ketika merasakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya dihadapi dengan bersyukur yang kedua, ketika seorang orang terjatuh dalam kesalahan, dalam perbuatan dosa, kullu bani adam khata. Wa khairul khata'in at Setiap manusia melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan kesalahan, maka hadapi dengan istighfar istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau adalah hamba yang paling takut kepada Allah. Paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Namun beliau tidak pernah meninggalkan istighfar setiap hari. Terus beliau beristighfar. ايها الناس استغفر الله فاني اتوب في اليوم مئة مرة كتا نبي عليه الصلاة والسلام وهيش كلام منوشيه بالاستغفار كلام كبدا الله اكو بالاستغفار دلم سهري سلاتوس كلام dalam رجع yang lain beliau mengatakan fa inni la astaghfirullah fil yawmi akthar min 70 marrah dalam sehari aku beristighfar kepada Allah Azza wa Jal lebih dari 70 kali ini Rasulullah SAW hamba yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hamba yang paling jauh dari perbuatan dosa akan tetapi beliau beristighfar memohon ampun apalagi kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah kita menyadari nahnu muqassirun kita banyak kekurangan sering melakukan perbuatan dosa sering melakukan kesalahan maka hadapi itu dengan dengan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketiga ketika mendapatkan cobaan mendapatkan ujian maka hadapi itu dengan dengan as-sabr dengan penuh kesabaran sehingga seorang mukmin senantiasa berada di antara syukur, istighfar dan sabar. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, beristighfar ketika melakukan kesalahan dan kekeliruan dan bersabar ketika mendapatkan cobaan. Dan antum ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya meskipun tengah menghadapi berbagai kesulitan atau yang juga bisa disebut sebagai cobaan seperti apa yang diceritakan oleh uh, setiap ikhwan yang saya temui di Madinah demikian pula di Mekah ini ya masalah penunggakan ya gaji yang belum turun yang menyedihkan. Namun, kita juga harus mengingat dari sisi yang lain bahwa bukan hal yang mudah keberadaan antum di tanah haram. Nikmat yang besar ya kawan. Yang wajib untuk kita syukuri. Yang yang seorang orang akan semakin besar merasakan nikmat tersebut ketika antum sudah pulang wallahi seseorang tidak memanfaatkan keberadaannya di tanah haram ini dengan ibadah dan istifadah dari masyayikh ulama karena ini adalah negerinya para ulama memanfaatkan kesempatan untuk belajar wallahi seseorang tidak mengambil kesempatan itu akan menyesal di kemudian hari-hari Ketika dia kembali ke negerinya dia akan mau kenapa dulu saya enggak begini, kenapa dulu saya tidak begitu. Penyesalan. Wallahi banyak di antara ikhwan yang memiliki raghbah syididah keinginan yang kuat untuk bisa mendatangi tempat ini apakah untuk beribadah menunaikan ibadah haji atau umrah atau istifadah di hadapan para ulama. Namun lah tayassara Mereka tidak diberi kemudahan. Dan antum diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita ma'asyarul ikhwah untuk bersyukur ini nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Satu saja. Satu saja. Di antara sekian banyak keutamaan keberadaan seorang hamba di tanah haram sekali sholat di masjidil haram satu kali sholat berapa? seratus ribu kali. kira-kira berapa usia yang harus kita habiskan untuk mengerjakan sholat seratus ribu kali di selain tanah haram di negeri kita seratus ribu kali ya kawan walakin aktsaran nas la ya'lamu banyak di antara manusia yang tidak paham tidak manfaatkan nikmat yang besar tersebut dia berada di tanah suci haram tapi sholatnya terus di kamar sholatnya terus di rumah kadang-kadang mungkin dengan alasan saya kan musafir Ya, ya, mungkin dia berpendapat dengan pendapat para ulama yang, yang mengatakan bahwa safar itu enggak ada batasan. Saya musafir, ya sudah di kamar aja. Subhanallah. Dia meninggalkan keutamaan yang besar. Wallahi rugi, merupakan kerugian. Maka manfaatkan masa-masa keberadaan antum barakallahu fikum. Ya. di negeri ini negeri yang tentunya sangat jauh kalau kita membandingkan seperti negeri kita negeri ini ma'asyarul seharusnya menjadi tarbiyah bagi kita sebagai latihan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sholat, ibadah, ya. semuanya dimudahkan. Berada di negeri istighfar, istifadah, menuntut ilmu, semua jadi beri kemudahan. Tinggal semangat dari kita. Apakah ada keinginan yang kuat dari kita untuk mengambil faedah? Semampu kita tentunya. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk memanfaatkan keberadaan kita dengan menuntut ilmu ilmu yang bermanfaat yang akan mengantarkan seorang hamba kepada luzumus sunnah komitmen terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam Mungkin sedikit banyak untuk mendengarkan bahwa di negeri kita benar-benar ada dawah salafiyah menghadapi berbagai cobaan dari musuh-musuhnya dari kalangan sufia liberal syiah dan yang lain dari musuh-musuh dakwah salafiyah meskipun mereka berbeda keyakinan mereka berbeda paham namun dalam hal memerangi ad-da'wah salafiyah mereka bersatu bersatu padu luar biasa serangan terhadap dakwah salafiyah bertubi-tubi nah nah berbagai macam tekanan-tekanan yang tujuannya adalah untuk memadamkan ad dawatu salafiyah, da'watu sunnah di negeri kita, di Indonesia. Dengan menyebarkan berbagai macam tuduhan, berbagai macam fitnah, dianggap salafi itu identik dengan dengan teroris teroris ajaran salafiyah identik dengan teroris ISIS itu adalah salafi ini disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin melalui tokoh-tokoh kesesatan yang sengaja menyebarkan fitnah tanpa bukti. Sebagai contoh misal ketika sebelum berangkat Umroh ini saya sempat mengisi di Malaysia di Johor mengisi di masjid anda tentunya mengetahui sedikit banyak tentang kondisi Malaysia yang mayoritasnya sama seperti Indonesia Asyair naturidi saya ingin kajian seperti ini Ba'dal Isya iya. di salah satu masjid besar yang membahas tema tentang bahaya ISIS dan Syiah. Bahaya ISIS dan Syiah. Sudah, sudah menjelaskan tentang bahaya ISIS, bahaya Syiah. Masya Allah, para jamaah senang. Senang, senang. Nampak dari wajah-wajah mereka eh, keseriusan untuk menyimak dan mendengarkan Selesai pengajian kita duduk-duduk dengan beberapa takmir masjid. Di saat perbincangan itu salah satunya mengatakan, "Ustaz, mungkin di lain waktu penting Ustaz untuk uh, membuat pengajian seperti ini dengan tema bahaya ISIS dan Wahabi." bahaya ISIS dan Wahabi. Sudah contohkan ada baru-baru ini ada pengajian itu judulnya bahaya ISIS dan Wahabi. Nah. nah, akhirnya saya mengatakan, Pak, Pak itu Arab Saudi Wahabi ya? ya? Oh iya oh itu iya, Wahabi itu Arab Saudi. Tapi kok Arab Saudi memerangi ISIS banyak? Ya? Ya? Bingung dia bahkan Arab Saudi bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk memerangi ISIS tidak bisa jawab bingung dia ah. akhirnya saya alihkan pembahasan nanti kalau kalau lanjut ah, khawatir repot karena ketika itu ada yang nyeletuk oh, oh sebenarnya Wahab itu masalahnya hanya karena mereka tidak mau memelihara tempat-tempat bersejarah tuh maksudnya nggak ngambil berkah atau apa hmm. kuburan Rasul kok enggak enggak ditinggikan atau kuburan para sahabat kenapa nggak ditinggikan dibangun bangunan di atasnya hmm. Allah musta'an selesai pertemuan itu saya keluar jadi ketika pengajian itu ada ikhwan yang menyebarkan uh, buletin buletin al-ilmu judulnya bahaya ISIS dan Syiah itu dibagi-bagikan pada jamaah ketika saya keluar dari ruangan itu ada dua orang orang anak muda pakai sorban datang ke saya lalu bertanya saat ini Ustadz yang bagikan ikan saya bilang bukan bukan bukan saya yang bagikan lah terus ini dari mana Ustaz oh siapa yang bagikan ini mungkin ada salah seorang ikhwan yang bagikan terus dia buka-buka oh, oh ini ada tulisan ma'ahad salafi jember masalahnya apa? Saya tanya-tanya. Dia bilang, ini Ustaz, Ustaz. Judulnya bagus, bahaya ya, ISIS dan Syiah. Tapi kok di dalamnya menukil sini ada iya, namanya Muhammad bin Soleh Luthemi. Kan ini kan pendukung ISIS. Aduh, ya subhanallah. Ah, Syekh Nuthimin sudah meninggal baru ISIS muncul ini siapa ini bal anak bilang kamu tahu dari mana oh iya Ustaz Syekh Utsaimin Syekh bin Baz Syekh Shalal Fauzan ini para pendukung ISIS la haula wala quwwata siapa yang ngajari seperti anak muda seperti itu ya. saya bilang ada bukti enggak <laughs> oh iya nanti coba saya cari dulu Ustaz ya udah jangan asal dengar-dengar aja. Buktikan dulu baru menyimpulkan. Siapa yang ngajari mereka? Tentu dari tokoh-tokoh. Ya, apalagi kalau dari dari yang datang dari Indonesia ke Malaysia, oh itu Habib-Habib itu luar biasa disanjung, dimuliakan apalagi yang datang dari Hadramaut Walhasil ma'asyar ikhwan rahimakumullah Beginilah kondisi umat Yang di Malaysia, yang di Indonesia juga di sebagian daerah Seperti itu keadaan Tidak mengerti tentang hakikat dakwah salafiyah ya. ya disebabkan karena menyebarnya berbagai macam fitnah yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh ada sunnah akhirnya tersimpulkan di kalangan orang awam bahwa Salafiyah itu identik dengan teroris Salafiyah itu eksklusif Salafiyah itu keras ya, Akhlaknya buruk-buruk juga disebarkan fitnah yang seperti ini datangnya dari orang-orang yang mengaku sebagai salafi juga. Ya. Oh itu oh, salafi tapi salafi keras. Kalau kami tidak. Ya. ya. Kalau kami salafi tidak keras. Maksudnya akhlaknya baik-baik. ya, ya atau mungkin kalau benar diistilahkan salafi muterat nggak tahu ya. itu salafi yang baik itu oh yang ada televisi di rumahnya ah. yang suka nonton nah. oh kalau ini tidak ada televisi keras karena suka mentahdir mentahdir televisi mentahdir roja nah mereka enggak, enggak. Ya. ya. Siapa, saja mengaku sebagai salafi, ya ditampung ya, semua. Abdurrahman Abdul Khalid, Abu Hasan Al-Ma'ribi, Abu Ishaq Al-Huwaini, Al-Huwaini, Abu Muhammad Al-Maghrawi dan yang lain ditampung semua. Nah, ini salafi yang, yang katanya akhlaknya baik. Ya, ya kalau tadinya hanya khusus di televisi roja ah, mulai apa istilahnya ekspansi atau apa nah, mulai ke televisi umum ah. nah, kasih nasihat di latar belakangi dengan aransemen musik terus ada gambar-gambar video atau kadang-kadang diwawancarai oleh uh, perempuan artis duduk bareng nah ini yang yang salafi yang akhlaknya baik ya, ya. kalau yang tahrir wah itu bah. musik itu haram ya. ya, tapi kan mending ada nasihatnya ya, ya. Memang betul itu haram, kan tapi kan masih mending dibandingkan acara-acara yang lain. Nah, nah, subhanallah saya ingat juga seperti sebagian jamaah tabligh ya ketika mereka ada istilahnya jaulah lah. Gitu. kalau lagi jalan-jalan pernah ada sekelompok ini mau mengajak orang ke masjid ada sekelompok anak muda sambil gitaran singgah juga dia pinjam gitar main rupanya pinter dia main gitar mantan nggak tahu mantan atau masih gitu ya. Main. Maunya itu bisa akrab sama yang lain. Setelah itu diajak ke masjid. Nah, ya. ya, mending biar ada haramnya, tapi kan, kan tujuannya bagus ngajak ke masjid. Kalau yang mentahdir wah itu keras. Ada salah seorang ikhwan. Barakallahu fikum. Dia dulu aktivis roja roja bukan roja sih roja roja nah uh, ini dulu penggemar berat roja lalu alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah setelah dia melihat lihat berbagai kejanggalan-kejanggalan yang ada pada ustadz-ustadz raja dan para pengikutnya. Ya. Dulu anaknya itu disekolahkan di salah satu sekolah PKS. Tapi selama dia bersama orang-orang raja, itu tidak ada yang menegur sama sekali tidak ada yang menegur tidak ada yang menasehati jadi dia juga tidak ngerti begitu mengenal kita mengenal dakwah salafiyah dikeluarkan langsung masukkan pondok nah saya tanyakan saya bilang bilang ya, ya ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada anda ketika antum punya televisi ya. ya, ya. sekarang nggak punya dia dan dia merasa tenang ya setelah tidak punya televisi. Dulu ketika punya televisi di masa-masa raja eh, apa sering begadang. Terus kalau bangun pagi itu bangun subuh itu itu terasa berat-berat, tidak nyaman. Nah, ini saya tanya dulu ketika antum bersama mereka bisa enggak? saluran televisinya itu hanya raja saja, tidak membuka saluran yang lain? Kata yang lain, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak bisa. Pasti akan ada dorongan. Ya, ya. Kalau bukan dari dari kitanya, ya dari istri. Kalau bukan dari istri, dari anak-anak itu mesti. Makanya dulu itu kalau tidur yo sampai jam 12 sampai jam 1. Karena sering muter apa itu? Ada saluran apa film-film semua film itu. HBO apa BHO apa itu. Hah? Ada yang tahu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Itu. Eh, itu. Jadi bukan raja saja yang, yang diputar. Belum lagi istri nonton ini, nonton sinetron ini, sinetron itu. Ya. ya. Kalau sudah melihat uh, episode ini, pasti akan penasaran tuh. Melihat lanjut ini lanjutannya apa? Si Fulan ini mati atau masih hidup? Si Alan ini, Fulana ini gini, penasaran. Ya. Belum lagi anak yang minta untuk diputarkan film-film film-film kartun, film film yang sesuai dengan, dengan kondisi dia sebagai anak. Tidak bisa menghindar. Nah, nah, ini siapa yang bertanggung jawab kalau seperti ini? Ya. Belum lagi kalau, kalau orangnya itu punya latar belakang sebelumnya senang dengan acara tertentu, bola misalnya kadang-kadang sudah ngaji salafi pun pun kalau lihat-lihat ada hula-hula itu bergerak semua badannya padahal dia tidak punya televisi di rumah sekedar mungkin datang belanja di warung lihat-lihat ada sepak bola bola mata itu sulit dipalingkan nah nah lagi mana kalau punya televisi nah, apalagi kalau tiba Piala Dunia. Nah, yang diputar apa yang larut malam. Nah, lebih mendahulukan nonton Piala Dunia daripada qiyamul lail. Nah, Jam berapa pertandingan antara Argentina dengan Brasil? Jam dua malam. Dia tunggu itu. Nah, nah yang mungkin dia tidak melakukan itu untuk qiyamul lail Allah mustahil Allah itu musibah musibah ma'asyar al-ikhwa rahimahumullah ya saya kira kita menyadari kita saja yang berusaha berusaha untuk menjauhkan diri dengan berbagai macam hal-hal yang dapat menjatuhkan kita dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan subhanallah kadang-kadang terjatuh sadar atau tidak sadar Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi innakum ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wahai hamba-hambaku kalian itu selalu melakukan kesalahan siang hari malam hari kadang-kadang tidak terasa kita subhanallah jatuh dalam maksiat jatuh dalam dalam kesalahan padahal kita sudah berusaha menghindar kita sudah tinggal di lingkungan yang, yang masya Allah sama ikhwan, ikhwan. Ya, ya jauh dari tetangga-tetangga yang, yang sering sering muter musik misalnya. misalnya. Ya. Alhamdulillah kita sudah nggak punya televisi. Itu pun masih kadang-kadang kita terjatuh kok. Dan kita menyadari Masih sering kita terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis-su' illa man rahim rabbi apalagi orang yang bermudah-mudahan ma'asyiral ikhwah bermudah-mudahan di zaman yang penuh dengan fitnah ini sehingga wajib bagi kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjaga diri bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan sambil kita berusaha menjaga diri kita terus kita muhasabah mengoreksi diri kita akan kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan agar kemudian selalu ada istighfar yang keluar dari lisan kita. Selalu ada pernyataan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu membasahi hati kita. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita dipertemukan dengan hamba-hamba Allah yang sepaham dengan kita yang sejalan dengan kita dalam hal memahami agama ini dalam hal menjalankan prinsip adat salafiyah kita dipertemukan oleh ikhwan apalagi kita jauh dari negeri kita ini dipertemukan oleh ikhwan sekalian dari salafiyin ahlus sunnah wallahi ini merupakan nikmat yang besar ya. karena ketika kita merasa kita punya ikhwan kita akan, merasa kuat ya, ya. meskipun sedikit dibandingkan orang-orang yang berjalan di atas kesesatan dan penyimpangan namun ketika kita dipertemukan di satu wilayah dengan saudara-saudara kita dari ikhwanul ahlus sunnah wallahi kita merasa ada yang menguatkan manhaj kita ada yang menguatkan keimanan kita maka wajib bagi kita untuk menjaga nikmat yang besar ini ikhwan berteman dengan seorang yang saleh itu adalah merupakan satu kenikmatan yang sulit untuk didapatkan pada zaman sekarang. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk untuk selektif dalam dalam memilih teman-teman? Dalam riwayat Tirmidzi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu berjalan di atas agama temannya, maka hendaknya salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat, dekat dengan siapa dia. Apabila dia dekat dengan seorang yang saleh, maka itu akan mempengaruhi dia. Dia pun akan menjadi baik. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تفزع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابه وإما أن تجد منه ريحا خبيثة perumpamaan teman duduk yang saleh dengan teman duduk yang jelek-jelek. Seperti orang yang membawa parfum dan seorang tukang las yang membawa parfum ini teman duduk yang baik. Ada kalanya dia memberikan padamu sehingga engkau menjadi harum atau engkau membeli darinya atau engkau, engkau kalaupun tidak diberi minimal engkau mencium darinya bau yang yang harum, harum tidak terganggu. Adapun teman yang buruk-buruk seperti tukang las, apakah dia akan membakar bajumu? Kalau kamu mendekat, dekat terbakar pakaian. Atau engkau mencium darinya bau yang busuk-busuk, yang tidak sedap seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk. Teman yang buruk buruk tidak ada kebaikan. Bahkan akan memudaratkan. Berbeda halnya dengan teman yang baik. Kata Bilal bin Sa'ad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan akhun laka kullama laqiyaka fadhakaraka بحظ من الله فإنه خير لك من أخ لك كلما لقيك وضع كفا ووضع في كفك دينارا seorang saudara yang setiap kali bertemu denganmu dia mengingatkan dirimu untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini jauh lebih baik dari teman yang setiap kali dia bertemu denganmu dia memberikan padamu satu dinar yang dia berikan ke tangan-tangan orang yang mengingatkan engkau terhadap akhirat itu jauh lebih baik daripada orang yang ketika engkau berteman dengannya dia berikan padamu hartanya oleh karena itu diriwayatkan pula Malik bin Dinar ketika menasihati Al-Mughirah bin Habib كتب لي رحمه الله يا مغيرة كتب لي يا مغيرة كل أخ أو جليس أو صاحب لا تستفيد منه في دينك خيرا فانبذ عنك صحبته setiap saudara atau teman duduk atau sahabat yang engkau tidak mendapatkan faidah kebaikan untuk agamamu buang dia buang persahabatan dengannya karena tujuan kita bersahabat itu apa? adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itulah itulah persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala awthaq urul iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah tali keimanan yang paling kokoh adalah mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, ketika kita dipertemukan oleh ikhwan kita yang sama-sama menjalankan ketaatan, yang saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, maka itu nikmat yang besar. Dan hendaknya seorang orang muslim para ahlu sunnah untuk bersikap kasar ya berlapang dada ketika dia berteman dengan yang lain dengan sesama ahlu sunnah yang harus diingat bahwa tidak ada teman yang tidak punya ayah-ayah, tidak ada teman yang semuanya sempurna dilihat dari segala sisi itu tidak ada pasti ada kekurangan, pasti ada kekeliruan. Kalau zahirnya dia baik, zahirnya dia soleh, pelihara persahabatan kamu dengannya. Adapun hal-hal yang kurang darinya, hendaknya seorang orang berlapang dada, berusaha untuk memaafkan ketika dia keliru. Wal kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'an nas menahan amarah dan senantiasa memberi maaf kepada manusia. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah." Tidaklah seorang tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada seorang hamba ketika hamba itu senantiasa memberi maaf kecuali Allah Azza wa Jalla akan memuliakannya kecuali Allah akan memuliakan maka kekurangan yang ada pada saudara kita kadang-kadang kita harus singkirkan karena melihat kebaikan yang banyak karena wahir darinya adalah salah maka seperti yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah taala beliau mengatakan mastaqsa karimun qat orang yang mulia dia tidak akan mencari atau berusaha mencari kekurangan yang ada pada saudara. Beliau juga mengatakan, "Ma zalat taghaful min fi'lil kiram." Berusaha untuk tidak melihat kekurangan saudaranya itu adalah merupakan perbuatan orang-orang yang mulia. Ya. Kalau zahirnya dia baik, zahirnya dia ala sunnah, ala salah, maka bersahabat dengannya dan berusaha untuk menutupi kekurangan terkhusus bagi ikhwan sekalian ya. sekarang ini Alhamdulillah banyak cara untuk mempererat hubungan antara satu dengan yang lain ya. ya. seperti ada grup-grup ya. Ya. ya. WhatsApp atau yang lainnya kalau dimanfaatkan dengan kebaikan insya Allah akan menghasilkan kebaikan ya mendapatkan info-info yang bermanfaat taklim pengajian nah, dan saling berziarah antara satu dengan yang lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara hal-hal yang akan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian maka saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita di uh, malam hari ini semoga memberi manfaat kepada kita sekalian lebih dari kurangnya mohon dimaafkan Baik, ada pertanyaan apa itu al-jar wa ta'dil dan bagaimana penerapannya? Masya Allah, ini belajar mustalahul hadis. Hmm. Terlalu panjang pembahasannya ini. Nah, intinya bahwa Al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Jarah itu artinya mencercah. Ta'dil itu artinya mentazkiyah, memuji. Mencercah misalnya mengatakan si fulan dhaif. Si fulan pendusta. Si fulan ahlul bid'ah. Si fulan fasik dan seterusnya itu jarah. Adapun ta'dil pujian si fulan thiqah si fulan sahibus sunnah dan yang lainnya ya dan lafaz-lafaz jarh wa ta'dil itu sangat banyak sekali ya sangat banyak sekali dan jarh wa ta'dil termasuk di antara bahagian dari agama ini ya ya termasuk bagian dari agama ini jarah wa ta'dil akan selalu ada selama langit dan bumi ini ada jadi tidak ada eh, masa akhirnya tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian bahwa sekarang pintu wa ta'dil sudah tertutup karena hadis-hadis telah dibukukan siapa yang mengatakan Siapa yang mengatakan demikian? Sebelum dibukukannya hadis-hadis jar wa ta'dil telah diterapkan dalam Al-Qur'an Al Karim. Allah Azza wa Jalla mencela sebagian kaum, mencela sebagian orang dan memuji yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela sebagian orang, memuji yang lain. Itu jar wa ta'dil. Hingga dibukukannya hadis, maka diterapkan ilmu jar wa ta'dil yang kaitannya dengan uh, penyaringan perawi perawi perawi hadis iya. mana yang diterima riwayatnya mana yang ditolak riwayatnya mana yang diterima riwayatnya dalam satu kondisi ditolak riwayatnya dalam kondisi yang lain diterima riwayatnya ketika dia meriwayatkan kepada seorang syekh yang ditolak riwayatnya kalau dia meriwayatkan kepada syekh yang lain diterima riwayatnya kalau dia memberitakan hadis di negeri yang satu yang ditolak riwayatnya kalau dia memberitakan hadis di negeri yang lain banyak sekali rinciannya ya, ya. yang disebutkan dalam kitab kitab jarawat Ta'dil. Dan, setelah dibukukan hadis, ilmu jarawat ta'dil pun masih terus ada. Orang yang mengatakan bahwa pintu jarawat ta'dil sudah tertutup, sebenarnya dia sendiri melakukan jarah wa ta'dil. Tidak bisa tidak. Pasti dia melakukan jarawat ta'dil. Ya. Ya. Oh itu tuh suka mentahdir itu. Nah dia mentahdir. Hati-hati itu, itu jemaat tahdir. Dia mentahdir. Hah? Dia juga mentahdir. Jangan dekat-dekat sama si fulan. Tuh. Keras. Nah, dia mentahdir. Itu jarah namanya. Jadi orang tidak mungkin ya, ya meninggalkan yang namanya jarah buat tahdil. Tinggal dilihat apakah jarahnya itu hak dan ta'dilnya itu hak hak mengapa Syekh Al-Albani rahimahullah ya, ketika beliau memuji Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali kata beliau hamilu rayatil jarh wa ta'dil fi hadha zaman beliau membawa panji jarh wa ta'dil di zaman ini nah, nah maka ilmu jarh wa ta'dil masih terus berlanjut ya, ya. masih saja para ulama mereka menjarah dan mereka mentadil sebagian kaum bagaimana cara penerapannya ya tentu dengan dengan harus mengenal kawaid bahwa nah, nah yang, dijelaskan oleh para ulama dan dengan bimbingan para ulama tidak setiap orang orang berhak untuk menjarah dan mentadil namun harus ada kawaid harus dengan bimbingan para ulama nah, jangan sekedar benci kepada seorang orang lalu kemudian muncul jarah nah, nah padahal mungkin saja jarah itu adalah jarah yang batil seorang harus memiliki keadilan insaf ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak berbuat adil. Berbuat adil. Yang demikian lebih mendekatkan diri kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Uh, saya kira sampai di sini ikhwan. Uh, mohon maaf. Eh, karena juga besok persiapan untuk untuk melanjutkan perjalanan Pulang, pulang. Semoga pertemuan kita di malam hari ini menjadi sebuah pertemuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah azza wajalla mengumpulkan mengumpulkan kita dalam jannahnya sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala apabila ada kekeliruan makanya maka datang dari diri saya sendiri dan dari syaitan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala wa akhiru da'wana anil rabbil alamin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Saya ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Syekari Fazamullah yang telah memberikan nasihatnya. Semoga apa yang telah ya, apa yang telah dia sampaikan Dapat bagi kita semua dan anak pribadi menyampaikan kepada semua karena insya Allah hari Jumat sudah pulang ke Indonesia dan anak mohon maaf, maaf kepada teman semua kalau selama ini ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan Assalamualaikum Fi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana, Yo? Kok nggak bisa ya? Itu? Kalungnya? Oh, hang ini ya. Oh ya, manre.